Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Az-Zuhdu fi Dunya wa Rabbah fil Akhirah. Qad asyara bi hafizahullah ta'ala sudda kulla abwabil haram. wa tawakkal 'ala Allah fi talabid dunya bi qadril hajah bi qadri ma tuqimu hayatak kata beliau tutuplah tutup semua pintu-pintu haram dan bertawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari dunia biqadril hajah sesuai dengan kebutuhanmu biqadri ma tuqimu hayatak sesuai dengan apa yang dengannya akan tegak kehidupanmu Khana rahimakumullah. Nasihat dari beliau untuk kita menutup pintu-pintu keharaman. Iya, yang saya sebutkan tadi di siang hari haram itu ada haram lidati. Memang itu adalah ainul haram. Minuman yang haram, makanan yang haram, atau terkait dengan tasbih hasil usaha usahanya cara mencarinya cara mendapatkannya yang haram ya dengan penipuan ya dengan merampas harta orang lain korupsi dan sejenis dan semisalnya Qad bin rahimun rahimakumullah banyak sekali awakib sayyi'ah akibat-akibat jelek dari sesuatu yang haram di antara yang masyhur yang sering kita dengar hadisnya kita baca hadisnya bahwasanya makanan yang haram minuman yang haram pakaian yang haram ya adalah sebab di antara sebab tidak diijabahnya doa seseorang. Di hadis yang ke-10 dalam Arba'in Nawawiyah, Rasul sallallahu alaihi menjelaskan tentang seorang yang dia melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Yutilu safar, dia pergian jauh, safar pergian jauh termasuk sebab dikabulkannya doa. Dia as'asa akbaro dalam keadaan kusut masai. Keadaannya yang demikian rupa. Dia menengadahkan tangannya, mengangkat dua tangannya. Yang termasuk sebab di antara sebab dikabulkan doa. Dia memelas, memanggil-manggil Allah. Ya, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ilhah fid dunya uh, du'a. Ilhah fid du'a. Ya, memelas meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa termasuk sebab jamnya doa. Walaupun dia demikian keadaannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jadi masalah pakaian dia haram. Minuman dia haram. Makanan dia haram. Dia diberi makan dari barang-barang yang haram. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin akan dijabah doanya? Minuman haram, makanan yang haram sebab dia tersebab yang menghalangi dijabahnya doa kita. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu lahmin nabata min al haram fannaru aula bihi atau kama qala Rasulullah Sallallahu. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu neraka lebih pantas untuk mengenainya ya untuk mendapatkannya. Ini khadabillah rahimun rahimakumullah. Dan diantara satu hal yang perlu kita ingat dan perlu mungkin kita baca Iya, untuk baca kitab ad dawah Dawa Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang wafasid al-ma'siyah akibat-akibat jelek maksiat yang paling mengerikan di antara sekian perayaan mereka mengerikan dari akibat perbuatan maksiat ibadah rahimallahu rahimahullah adalah al-ma'siyatu tajurru al-ma'siyata al-ukhra Ketika seorang terjatuh dalam satu perbuatan maksiat, ya, ini akan menyebabkannya terjatuh dalam perbuatan maksiat lainnya. Terus menyeret. Falam mazagu Allah, qulubahum wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita jangan seperti sebagian orang yang yastahin bil maksiat, yang menganggap remeh perbuatan maksiat. Ini kan maksiatnya kecil aja. Iya, karena maksiat perbuatan haram itu akibatnya fatal. Mengerikan. Kata beliau rahimahullah hafizahullah taala maka cari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yang haram. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis yang dikuatkan oleh Syalban rahimahullah taala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man taraka syai'an lillah awadallahu khairun min. Awadallahu khairun min. Barang siapa meninggalkan satu perkara karena Allah, ya maka Allah akan ganti untuknya sesuatu yang lebih baik. Ya, yang mengira ini usaha saya usaha yang paling saya utamakan, yang paling inti ini usaha saya yang ini. Kalau ini ditinggalkan karena sebab ada keharamannya, gimana nanti saya dan keluarga? Jangan. Tinggalkan yang haram. Tawakal Allah. Dan Rasul SAW menyatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia ganti yang lebih baik. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wakil banyak saudara-saudara kita demikian keadaannya. Iya, mereka tinggalkan bisnis-bisnis yang haram, yang menyerempet kepada yang haram. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap berikan keberadaan yang lebih baik. rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata Syekh Rabi Hafizahullah taala <coughs> biqadril hajah biqadri ma tuqimu hayatak la tusrif wala wa tatawassa' bi amri dunya wa khudh min ad-dunya ma yu'inuka ala ta'atillah wa ma yumkinu an tusa'ida bi ikhwanaka al-muslimin wa ma yumkinu an tansura bihi kalimat Allah an tunsara bihi kalimat Allah azza wa jal iya mencari dunia itu sesuai dengan kebutuhanmu sebatas kemampuanmu sebatas kebutuhanmu. Sebatas yang dengannya kamu bisa memenuhi hajatmu. Kehidupan kamu dan keluargamu. La tusrif wa Jangan kamu berlebihan. Berluas-luas mencari dunia. Dalam masalah dunia. Dalam satu hadis Rasul shallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa sebab falah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha." Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Wa ruziqa kafafan. Wa qannahu Allah bima atah. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha." Telah mendapatkan falah. Telah mendapatkan kesuksesan, kemenangan. Man aslama. Seorang yang telah Islam. Muslim. Telah Islam. Waruziqa kafafan. Dan dia diberi rezeki kafafan kalau kita baca syarah para ulama kita terkait hadis ini, dalam syarah hadis ini, kafa itu yakni dia berizki sebatas kebutuhan dia dan tidak lebih. Min ghairi ziyadah. Allah berikan rezeki kepada dia untuk kebutuhannya, keluarganya tanpa lebih. Namun wa qannahu Allah bima Allah berikan kepada dia qanaah, kecukupan. Iya, dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Iya, muslim. Diberi rezeki yang cukup untuk kebutuhannya walaupun tidak ada lebih dan dia qanaah. Qanaah itu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah ar-ridha bima Allah, Ridha dengan pemberian Allah, dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ini la tusrif wa tatawassa' fi amri dunia, Kata beliau wahud mina dunia ambillah dari dunia ini ma yu'inuka ala taatillah apa yang bisa membantumu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala iya kewajiban-kewajiban kita iya menafkahi anak menafkahi istri menafkahi orang tua yang fakir yang harus kita bantu kerabat-kerabat kita Iya, untuk membeli baju kita, menutup aurat kita, dan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yumkinu bihi an tusa'ida bi ikhwana al-muslimin. Ambil di dunia Iya, sekadar yang dengannya kamu bisa terbantu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan kamu bisa membantu saudara-saudaramu kaum muslimin. Tadi sudah kita baca di pagi hari, kita sebutkan zuhud bukan berarti seorang tidak punya harta sama sekali. Tidak boleh punya harta yang banyak. Kita contohkan tadi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Di antara ikhwan rahim rahimah rahimakumullah, pada kalangan muhaddisin ada yang masyhur seorang alim yang bernama al layth bin Sa'ad. al layth bin Sa'ad rahimahullahu taala alim dan dia kaya dan juga jawad. Ya. Beliau membantu para ulama di zamannya. Banyak para ulama di zaman beliau dibantu oleh Laith bin Sa'ad rahimahullah, di antaranya Imam Malik rahimahullahu taala dan yang lainnya. Demikian juga kita kenal Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah taala seorang alim, mujahid. Dia kaya. Tapi dia gunakan hartanya untuk ini, untuk ketaatan kepada Allah, untuk dakwah, untuk berjihad, untuk membantu saudaranya kaum muslimin, untuk riba. Iya. Wa ma yumkinu an tunsara kalimatullah yang dengannya kamu bisa membela kalimatullah azza wajalla. Qala kata Abdul rahimahullahu taala faman bazala malahu wa nafsahu fi sabilillah. <coughs> Barang siapa yang mengorbankan hartanya dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, di dalam jihadnya, di dalam dakwahnya. Fahuwa insyaallah min ahli zuhdi di dunia. Maka dia insyaallah termasuk orang-orang yang zuhud di dunia. Walaupun dia punya harta. Walaupun dia banyak harta. Kalau dia mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, iya, dia peruntukan untuk membela agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah, maka dia adalah seorang yang zuhud. Walau kana indahu mal, walaupun dia punya harta, tapi kalau hartanya dia gunakan untuk membela agama Allah, di jalan Allah, iya maka dia termasuk ahli zuhud. قال قد الشربي حفظه الله تعالى وكان في الصحابة أثريا Dulu di zaman sahabat banyak orang-orang kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya. Lakinnahum yabluluna hadzal mal. Tapi mereka-mereka orang-orang kaya di zaman para sahabat itu bukan memperkaya diri. Ya mereka gunakan harta mereka untuk Islam, untuk dakwah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menyebarkan Islam, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang fakir di zaman mereka iri ingin seperti mereka. Bukan iri karena kekayaannya, tetapi iri karena ternyata orang-orang kaya itu lebih banyak kemungkinan untuk mendapatkan ajar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau <coughs> Walihada Ja'a Fukara'ul muhajirin Oleh karena itu datang Orang-orang fukara orang-orang fakir miskin dari kalangan muhajirin. Muhajirin sahabat mana? Muhajirin itu yang dari Madinah ke Mekah apa ke Madinah? Apa yang di Mekah aja di Madinah aja? Nah, harus tahu harus sunnah. Muhajirin yang hijrah dari Madinah ke Mekah atau Mekah Madinah atau tinggal di Mekah aja atau tinggal di Madinah aja? Nah, ya yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Muhajirin. Muhajirin dan Ansar. Ayuh makhdal. Mana bi afdal? Sahabat Muhajirin atau Ansar? Eh, Ya ahli sunnah. Kalau Ansar yang tinggal di mana? Eh, yang menyambut Rasulullah SAW, para sahabat yang tinggal di Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW di Madinah. Membela Rasulullah SAW di Madinah. Muhajir dan Ansar. Ayuh afdal? Ah, mana lebih afdal? Muhajirin. Iya, para muhajirin. Makanya dalam surat Al-Hasyr Allah sebutkan muhajirin dulu terlebih dahulu. Kemudian Allah Subhanahu menyebutkan tentang keutamaan Ansar Iya, setelah itu baru menyebutkan tentang bagaimana keadaan kaum mukminin setelah mereka. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman setelah mereka para muhajir dan ansor itulah orang-orang yang senantiasa berdoa, Rabbana fir lana Wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman dan juga ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman. Ini siapa? Para sahabat dan ansar. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya, dan jangan engkau jadikan pada hati-hati kami kedengkian kepada mereka. Iya. Sehingga ayat ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah bantahan buat siapa? Hah? Buat siapa? Kaum mukminin, kaum muslimin adalah orang-orang yang cinta kepada para sahabat, mendoakan para sahabat. Iya, berdoa bahkan jangan sampai ada kedengkian kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ini bantu buat siapa? Hah? Ya Rasulullah. sunnah. Hah? Syiah. Kata Imam Malik rahimahullah dari ayat ini Syiah Rafidhah tidak berhak mendapatkan kaya. Karena mereka bukan mukminin. Mukmin itu adalah orang-orang yang berdoa, "Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang-orang yang telah mendoakan kami beriman." Para sahabat Muhajir dan Ansar. Jangan jadikan dalam kalbu kami kedengkian kepada mereka. Mereka orang-orang Syiah, Para orang-orang orang-orang membenci para sahabat, bahkan dengan lain yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Iya. Demikian. Kalau kata beliau, ولهذا Nah, sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam al dalam Wasitiyah belum menyatakan di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah salamatu qulubihim wal sinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang selamat lisan mereka dan kalbu mereka dari para sahabat. Lisannya senantiasa mendoakan mereka. Setiap kita baca Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kita doakan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Kita doakan terus lisan kita terjaga. Kalbu kita juga terjaga minta dibersihkan. Ya senantiasa mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Ya Allah telah pilih untuk menemani Rasulnya mendawahkan Islam. Iya. Kalau kata beliau rahimahullahu taala ولهذا جاء fuqaraul muhajirin datang orang-orang fakir dari kalangan muhajirin wa ya rasulullah mereka berkata ya rasulullah lahaba ahlud dusur bil ujur telah unggul orang-orang yang punya harta dengan pahala ingat Iya, sekali lagi kita ingat. Pengaduan mereka kepada Rasulullah SAW itu bukan karena iri dengan hartanya. Tapi mereka iri. Mereka ingin mendapatkan pahala yang banyak seperti orang-orang kaya. Mereka melihat orang kaya itu bisa beramal seperti mereka. Tapi punya kelebihan untuk berbuat yang tidak dimiliki, yang tidak bisa dilakukan orang-orang miskin. Iya, orang-orang miskin, sholat mereka sholat. Puasa mereka puasa. Iya, tapi ketika orang-orang kaya zakat, orang miskin nggak zakat. Ya, mau zakat mana? Orang-orang kaya kok dia nggak ada. Ini maksudnya. Kala La dusur bin ujur. Orang-orang kaya telah unggul dengan pahala-pahala mereka. <coughs> Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, kami sholat. Wa yasumun kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana kami puasa wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim ya dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka yang mereka miliki. Ini khawalifillah rahimun rahimakumullah. Satu di antara sekian yang menunjukkan keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Ya, apa itu? Musara'ah bil khair lomba-lombanya mereka itu dalam kebaikan. Iya, bukan dalam masalah dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fidzalika dzalika falyatanafasul mutanafisun." Iya, dalam harta tersebutlah, dalam amal solehlah, dalam amal baiklah, dalam ibadah hendaknya orang-orang berlomba itu melakukan lomba-lomba. Iya, bersegera untuk mengamalkan kebaikan. Yang kedua, ikhwan fillah rahimun rahimakumullah, di antara kelebihan para sahabat Rasulullah SAW itu ketika ada satu muskilah, satu problem, satu masalah, satu ganjalan, segera mereka sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah nanti diingat apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sampai nanti. Kalau kita baca kitab-kitab akidah di antara satu hal yang perlu kita ingat adalah jangan mempertanyakan sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat adalah orang-orang yang paling menginginkan kebaikan, yang paling semangat dalam berilmu. Kalau seandainya hal tersebut baik, pasti ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Iya, jangan bertanya-tanya tentang sesuatu yang tidak ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Itu diingat. Nanti akan mendapatkan masalah-masalah akidah. Iya. Alhasil intinya Bukhara Muhajirin datang kepada Rasulullah SAW mengadu ya Rasulullah ya bagaimana apa yang bisa kami bisa kami lakukan ya sehingga kami bisa menyamai orang-orang kaya begitu intinya orang-orang kaya itu bisa memiliki amal yang lebih pahala yang lebih. Kami puasa, mereka puasa. Kami sholat, mereka sholat. Iya. Tapi mereka bisa sodakoh. Kami nggak bisa. Apa yang kira-kira bisa kami lakukan untuk bisa menyamai amalan mereka? Itu maksudnya. Sekali lagi, bukan iri dengan dunianya. Maka kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, awaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dengan yang kalian bisa bersedekah? Kata Rasulullah ada. Walaupun kalian tidak punya harta, kalian bisa sedekah. Bukan Allah telah tetapkan amaran-amaran yang dengan yang kalian bisa bersedekah? Apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna bikulli tasbihatin sadaqah." Setiap kalian tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu sedekah. Tasbih kalian adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir, jika kalian berzikir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah Iya. <coughs> Sekali tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sedekah Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil dari apa? Tahlil sini. Ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah sadaqah. Dilanjutkan hadisnya wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Kita melakukan amar ma'ruf memerintah orang untuk sholat, memerintah orang untuk melakukan kebaikan, itu sedekah. Wa nahyin mungkar, kita melarang oleh kemungkaran juga sedekah banyak. Iya. Banyak sarana banyak hal yang dengannya orang-orang yang fakir bisa bersodakoh. Ini khonibullah rahimani rahimakumullah. Sebagian hadis yang dibawakan oleh Syekh Rabi Hafizahullah taala. Kata Syekh Rabi Hafizahullah taala <coughs> Wahada eh, sebelumnya saya catat beberapa faidah terkait dengan hadis ini. Yang pertama yang kita dapatkan di antara faedah-faedah hadis ini yang menunjukkan tentang fadilatul zikir. Iya, maka ikhwan billah rahimun rahimakumullah. Jangan kita menyepelekan jangan kita meninggalkan dengan mudah zikir. Zikir pada sholat, zikir pagi sore. Iya, ini satu tasbih sodakoh. Satu tahmid sodakoh. Takbir sodakoh. Iya, apalagi terkait dengan sholat. Rasulullah SAW menyatakan, Man sabbah lillah salatan wa salatin. <clears throat> Wa hamidallah salatan wa salatin. Wa kabbarallah salatan wa salatin. Ya, wa akmal mi'ah. Ya, bila hawla wa quwata illa billah. La ilaha illallah syarikalah al mulku hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Kuffirat anhu khatayahu walau mithla zabadil bahr. Iya, tasbih atau zikir pada sholat tadi. Tasbih 33 kali, tahmin 33 kali, takbir 33 kali, diakhiri dengan 100 kali apa? La ilaha illallah syarika lahu mulku wa ala kulli syai'in qadir. Iya, maka kata Rasulullah SAW akan dihapuskan dosa-dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Walau misal zabadil bahr atau kama qala Rasulullah SAW. Iya, yang kita menggampang-gampangkan meninggalkan zikir. Kata para ulama kita, Hisnul Hasin. Iya, benteng yang paling kuat untuk kita membela diri kita, menjaga diri kita dari wasawis syaitan, godaan syaitan dan zikir. Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya ketika menjelaskan <clears throat> tentang fadilah isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata beliau musuh kita itu dua. Musuh dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan manusia, dan musuh dari kalangan jin, syaitan dari kalangan jin. Kalau musuh dari kalangan manusia kita bisa melihatnya. Iya, saling kita minta tolong kepada Allah kita bisa melakukan upaya-upaya sebab-sebab. Kan bisa melihat mereka. Iya, tapi musuh-musuh dari kalangan jin kita tidak, melihat mereka. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Satu-satunya cara adalah itimad Allah. Ya kita hanya minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah. Di antara dengan zikir-zikir ini. Kita kehidupan ini banyak masalah, banyak problem. Di antara sebab yang bisa mendatangkan ketentraman hati adalah zikir. Iya kan? Ala bidikirillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatmainnul qulub. Kita tidak boleh seperti sufi ya yang guru berlebihan melakukan kebidahan-kebidahan dalam melakukan zikir. Tapi juga kita jangan jafa, jangan kita tinggalkan zikir-zikir yang masyru' yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada kita yang sunnah. Zikir pagi sore, pada sore dan yang lainnya. Qadabillah wa rahimakumullah. Kemudian di antara Faidah yang penting terkait dengan hadis ini disebut oleh Syabu Thaymin rahimahullah dalam syarah Al-Arba'in Nawawiyah kata beliau an sahabata sesuai dengan bab kita yang sedang kita baca anna sahabah para sahabat yasta'miluna amwalahum fi ma fihi khair fi dunya wal akhirah wa hum yatasaddaqun. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka menggunakan harta mereka untuk perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik untuk dunia mereka dan harta mereka. Iya, yeah, mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ya mereka mendapatkan keutamaan dengan harta mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kaya tidak bersyukur, tidak melakukannya untuk taat kepada Allah, ya, maka mereka tidak memiliki kelebihan. Para ulama kita menjelaskan mana lebih afdal. Iya, Orang fakir apa orang kaya? Kira-kira apa? Ya, jawaban kita yang bisa kita sampaikan sekarang, kalau orang fakir yang sabar kata para ulama kita lebih afdol daripada orang kaya yang tidak bersyukur. Iya. Fakir tapi sabar. Iya, lebih baik lebih afdal orang kaya dia bersyukur dia gunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Orang kaya yang bersyukur lebih Afdol daripada orang fakir yang tidak sabar. Iya. Jadi bersyukur alhamdulillah orang kaya tetap taat kepada Allah tidak mengganggu mengganggunya dari ketaatan kepada Allah. Dia gunakan untuk harta yang untuk sedekah, untuk membela agama Allah, untuk, untuk berdakwah dibandingkan orang fakir tapi tidak sabar kesana kemari meminta-minta dan seterusnya berkeluh kesah kemana-mana ya yang agak rumit adalah mana yang lebih afdal antara orang fakir yang sabar dengan orang kaya yang syukur dan dua-duanya susah ya jadi orang fakir yang sabar juga susah ya, orang yang syukur kaya syukur juga lebih susah nah Khadabillah rahiman rahimakumullah jawaban yang ketiga nanti yang mau ustaz di sini Qala rahimahullahu taala wa hadza amrun azimun jidda. Ini satu perkara yang agung sekali. Apa itu? Dikir. Tasbih. Takbir. Tahmid. Iza wadaba 'alal insan Fayakunu kama wasafahu Rasulullah SAW Yudriku man sabakahu Wala yalhaquhu man ba'dahu mislahu Illa idha <coughs> Iya Ini amal besar besar Tasbih Takbir Tahmid Tahlil Amal barbunah mungkar Nah Kenapa? Karena sebagaimana kata Rasulullah SAW di hadis ini, di hadis ini sebetulnya adalah lanjutannya. Barang siapa yang melakukan amalan seperti ini, maka dia akan bisa menggapai derajat orang-orang yang telah dahulu dia. Iya, tadi orang miskin yang tidak bisa sodakoh, bisa mengejar orang-orang kaya yang bersodakoh. Dan tidak bisa dia dikejar oleh orang-orang belakangan. Ini belakangnya. Kecuali kalau orang di belakangnya beramal seperti dia juga. Ikut berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Iya. Kata Rasulullah SAW, bukankah kalian jadikan Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu untuk sodakoh dengannya? Kalian tasbih itu sodakoh. Kalian takbir kalian sodakoh. Kalian tahmid kalian sodakoh. Kalian mengucapkan la ilaha kalian sodakoh. Kalian melakukan amal ma'ruf nahi mungkar kalian sodakoh. Iya, Berarti siapa melakukan ini, dia akan mendapatkan keunggulan apa? Dia akan bisa mengejar orang-orang mendahuluinya di dalam beramal dan dia tidak bisa dikejar oleh orang-orang belakangnya kecuali orang-orang belakang tersebut mengamalkan seperti perbuatan kalian. Tapi orang-orang kaya dari kalangan para sahabat orang-orang kaya yang bersyukur orang-orang kaya yang bersyukur, orang-orang kaya yang senantiasa taat kepada Allah. Karena syukur itu kata Ibnu Qayyim tiga. Syukur itu apa? Dengan kalbu. Ya, mengakui nikmat yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu dengan lisan. Ya, senantiasa memuji Allah. Iya, mengakui akan nikmat tersebut dari Allah. Dan kemudian dengan anggota badan, dia gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Para sahabat-sahabat yang kaya tadi, ketika mendengar orang-orang miskin dari muhajirin diajari demikian, ikut juga. Iya, ketika orang orang muhajirin tadi diajari untuk tasbih, takbir, tahmid, orang-orang kaya dengar. ayo orang kaya juga ikut. Makanya mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang ahli dusur mendengar apa yang kau sampaikan kepada kami. Kata beliau, ini makna dia dari hadis. Fadhahabu ila Rasulillah sallam marratan ukhra. Mereka datang lagi kepada Rasulullah sallam di kali yang lain. Wa qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami ikhwanu ahlud dusur wa fa'alu kama fa'alna. Orang-orang kaya saudara-saudara kami itu mendengar apa yang kami lakukan. Mereka pun melakukan seperti kami lakukan. Maunya ngungguli, ada amalan lain, ternyata amalan lain juga dilakukan juga orang orang kaya. Ini orang kaya di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Yakni maizatahum qaimah la ya ini kelebihan orang kaya tadi akhirnya terus-menerus ada. Ya tasaddaqun, mereka bersedekah, wa yu'tikun, mereka bisa membebaskan budak hamba sahaya, fi fadilah. Ketika orang-orang fakir, miskin disuruh tasbih, tahmid, takbir, tahlil, juga orang kaya ikut-ikutan juga ngamalkan seperti itu. Nggak mau ketinggalan. Tadi saya bilang, para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang iya musara, berlomba-lomba dalam kebaikan. <coughs> Tidak seperti sebagian orang sekarang. Ya. Kalau dulu ketika kita masih aktif di organisasi Iya, kadang kita merasa risih dengan sebagian orang-orang dulu kita. Iya, di zaman dulu ketika masih aktif. Iya, di organisasi dulu, masyarakatan. Iya. Tapi ikhwan fillah menarik, sayangnya kadang model seperti ini kemudian muncul juga di tengah-tengah kita, ahlu sunnah. Apa itu? Iya. Perasaan saya mah dakwah dengan harta aja lah. Saya mah gak usah ngaji, cukup. Pondok butuh berapa tuh? Sepertinya itu sudah kebaikan besar. Iya, saya bangun masjid aja lah. Yang isi masjid silahkan. Sepertinya dia nggak wajib sholat Jumat, sholat jamaah di masjidnya. Iya, sepertinya kebaikan dia sudah cukup dengan harta yang dia keluarkan. Ini keadaan sebagian orang-orang kaya di kita. Para sahabat Rasulullah tidak demikian. Para sahabat Rasulullah tidak demikian. Tidak merasa puas dengan satu amalan baik yang mereka lakukan. Dengan kelebihan yang mereka lakukan. Satu perkara yang bisa jadikan amalan soleh, lakukan. Tidak seperti sebagian Iya, kaum muslim sekarang ini. Iya kan? Saya rasakan dulu. Saya suka aktif dulu. Iya. Kita datang ke satu donatur misalnya. Dulu ya, di zaman-zaman dulu kita masih aktif organisasi. Iya. Tapi kalau pas kita ajak untuk turut serta, enggak, oh sama ini aja lah, cukup bantuan dananya aja. Seakan-akan dia tidak butuh ta'lim, tidak butuh ngaji, tidak butuh ilmu, tidak butuh enam dan seterusnya. Fadabillah rahimun rahimakumullah. Para sahabat Rasulullah SAW yang kaya, mereka yang pun bersedekah. Mereka yu'tikun, membebaskan hamba saya, budak hamba saya. Wa yusyarikunahum fi hadil Tapi tetap tidak mau ketinggalan, mereka pun turut serta mengamalkan seperti amalannya orang-orang miskin tadi. Apa itu? Tasbih, takbir, tahmid. Wahia dzikir. Itu dzikir, tasbih, tahmid, tahlil. Tahlil maksudnya mengucapkan la ilaha illallah. Ketika orang-orang miskin tadi bilang, Ya Rasulullah, iya, saudara-saudara kami, orang-orang kaya, mendengar perbuatan kami. Ternyata mereka pun melakukan perbuatan seperti perbuatan kami. Begitu. Yang tadinya kan mereka minta amaran itu untuk bisa menyamai amaran orang-orang kaya. Ya. Ternyata orang kaya juga melakukan seperti amaran orang miskin. Pasti masih punya keunggulan. Bisa sodakoh, bisa zakat, bisa yang lainnya. Iya. Kata Rasulullah SAW. Ya dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya itu adalah karunia dari Allah. Keutamaan Allah Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ini di antara kelebihan al-ghani asyakir. Orang kaya tapi bersyukur. Dan itu berat. Ya. Qala Fukara. <coughs> Beliau Syarabi Hafidullah sedang menjelaskan tentang mana hadis tadi. Fukara. Yunafisun al-agniya pikas pikas bisawab wakas bi mardatil azwajah. Dalam hadis tadi yang saya baca, orang-orang fukara itu berlomba-lomba dengan orang-orang kaya dalam masalah apa? Mendapatkan pahala. Iya, ketika mereka tahu orang-orang kaya punya kelebihan. Iya, saya sholat mereka sholat, saya puasa mereka puasa. Iya, ini mereka kok saya nggak bisa sholat kok Akhirnya apa? Coba lomba-lomba, gimana caranya bisa sama dengan mereka? Itu kan? Wakas bi mardatillah. Orang-orang pokor tadi datang ke Rasulullah SAW ingin berlomba-lomba dalam meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ulaika sabbaqun yabdhuluna mal wa lamma sami'u bi hadhihi al-fadilah syaraku ikhwanahum dan mereka-mereka orang-orang kaya yang tadi lebih dulu unggul dengan sebab sedekah yang mereka lakukan ketika mendengar amalan orang-orang fakir, iya mereka pun kemudian ikut melakukan amalan orang fakir tersebut. Ya terus mereka para sahabat Rasulullah SAW berlomba-lomba dalam kebaikan. Qala fattanafusu fil akhirati amrun matlub. Walihada qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Syarabi hafizahullah ta'ala berlomba-lomba dalam perkara akhirat. Itu dituntut. Oleh karena itu Allah subhanahu wa berfirman dalam surat Al-Mutaffifin di ayat yang ke-26 Allah berfirman wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Adapun dalam urusan dunia yang diajarkan oleh Islam oleh Rasulullah Alaihi Wasallam bukan berlomba-lomba, tapi hendaknya melihat orang yang di bawah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan kalian lihat orang yang di bawah kalian. Afwan, salah. Lihatlah oleh kalian. Unzur maksudnya, lihatlah oleh kalian. ilaman huwa asfala minkum, lihat orang di bawah kalian. Wala tanzuru dan jangan kalian melihat man huwa orang di atas kalian. Ini masalah apa? Dunia. Iya, kenapa? Fa innahu ajdaru alla tazdaru Allah alaikum. Karena dengan itu lebih memungkinkan kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihat bawah. Kita dapat gaji sebulan dua juta. Lihat bawah. Alhamdulillah sebulan itu sehari gajinya 30 ribu sebulan 900 ribu masih lebih sejuta seratus yang lihat di atas ini saya motornya masih motor CB 800 ada CB 800 Honda 800 sebulan udah CBR kapan punya CBR itu udah lihat ke bawah yang lihat itu masalah dunia ada pun dalam masalah akhirat wa lika dzalika fasil wa tanafisu. Tapi alhamdulillah, tapi qadarullah masyafa'a, bukan alhamdulillah. Qadarullah masyafa'a. Tapi disayangkan, lil asabi syadid, banyak di antara kita itu kebalik. Iya. Kalau masalah akhirat ihar. Kebalik. Gimana? Ah, bulan juga ngajinya sebulan sekali. Saya masih mending sebulan tiga kali. Iya. Dan seterusnya. Kebalik. Qanifillah rahimun rahimakumullah. Eh, satu faidah <coughs> dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang tidak kita baca. Insyaallah nyambung dengan yang kita sedang kita baca. Nasihat dari beliau sebelum mau saya bacakan nanti, tapi nggak apa-apa kita baca sekarang. Ini teguran buat kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala وعبر subhanahu man radhiya bidunya minal mu'minin Allah memberikan ungkapan. Bagaimana keadaan orang-orang yang ridha dengan dunia daripada kalam kalam mukminin dalam firman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-38. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum minal ardh araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang beriman, ada apa dengan kalian? Mengapa kalian ini? Jika dikatakan kepada kalian berangkatlah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalian berat, cenderung berat ke bumi ini. Apa kalian ridho dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Tidaklah ada perbandingan kesenangan dunia kehidupan dunia dengan akhirat kecuali sedikit saja. Yang sudah kita baca hadis yang tadi Pak tadi subuh ya. perbandingan apa? Dunia dengan akhirat itu seperti seorang mencelupkan ke laut, iya, kemudian ditarik lagi, ada yang netes. Itulah perbandingan dunia dibanding akhirat yang sedemikian luas. Satu faedah yang saya baca subhanallah, kata Ibnu Qayyim dari ayat ini, kata beliau wa'ala rag wa ala qadri العبد abdi fid dunya wa ridah wa ridahu biha yakunu tasaquluhu an ta'atillahi wa tarabil akhirah kata beliau sekadar sebanding sesuai senilai sebesar kecintaan seorang kepada dunia keriduan dia kepada dunia ya sebesar itu pula Iya, beratnya dia untuk melakukan ketaatan. Beratnya dia untuk melakukan mencari akhirat. Semakin dia cinta dunia, semakin dia berat untuk memakan akhirat. Semakin dia mencari dunia, semakin berat untuk mencari akhirat. Maka Allah rahimun rahimakumullah. Iya. Ya, seringlah kita rasakan ya. Itu sudah misalnya sudah yang paling mudah misalnya sudah azan lah. Sudah azan. Sudah azan, bahkan sudah kedengaran komat. Tapi warung masih ramai ini. Warung masih masih ramai gimana Segera ke masjid salat jamaah atau lumayan sekian rupiah untung banyak orang. Misal mungkin. Iya, sekadar kecintaan dia kepada dunia sebesar itu pula dia merasa berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Akhwani fillah rahimakumullah untuk lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.